Yeah. telurnya kentut jadi kuping soalnya kaku terus berpiping irung tipis gak tau ngurung bujur gak tau gorok gak tau bereset tipis gak tau ngurung mampu satu ya satu teman mampu bintang ya bintang teman mampu telat ya nggak tahu orang telak mampu satu bujur cangkem orang ditantang orang bisa itu, misalnya janggut nek foto aja nganggur nganggur. Misalnya mana wetan di sini ruwet korpeten. Ruwet jeruan mutus buliko macam-macam peten soalnya karena lampunya. Coba ya, serah sekitar saya. Oke, Indonesia dulu. Misalnya mana tugasnya sampean sampean juga. lu saya wilayah itu bahaya soalnya di situ hutan Jawa Tengah itu wilayah bukan-bukan yang masih kamu tikungan aku nggak mau kalau ke belakang bokong soalnya bentuknya ombo ada pertongko nah, Bosan-bosan yang ngono, ya, hebat. Halo. baper itu di sarana kok rampok. Wong mau baper mobil dikepruni. Itu wong sing itu nang sana maknane Allahu Akbar. Ayo dikepruni mobil. Itu sama nang di dalam dunia dalam kisah prihatin gitu kadang-kadang. Mahasiswa-mahasiswa itu ditunggangi. Eh, mahasiswa ya ditunggangi ya. sing teko sebelum wetan, sing teko kulo lompat bar. Lah sing teko sing gitu subhanallah. Lah sing teko sing loro wis patut budi la ilaha illallah. Apa isine sing duitmu? Berarti nek polisi, mana ada yang ngajak dia mau orang tahlilan. Lah sing polisi ngandir ning tengah rebut. Al-Fatihah. ono ngetan ono apa lapo kok ngetan enggak dikongkon ngetan ngetan tapi kalau murid zaman sekarang kalau kamu ke timur kenapa harus ke ada apa di timur kamu harus ke timur hmm iya ono guru nunggu murid harus bilang ini kamu dulu ono pak guru dulu kawani lewat mesti lewat guru kalau udah gitu cari jalan yang lain kalau terpaksa gara jalan itu satu-satunya jalan lewat yang bungkuk-bungkuk tanggal di tangki. Kalau menurut sekarang enggak, mobilnya duduk lewat yang biasa, main mencolok tapi gitu. Sama kalau apalagi namanya manusia orang dosen, hmm, hmm, hmm, dosen saya enam jutaan. I want to kiss you. kalau dari dua-duanya, I believe in saling tanya itu ada orang tokoh besar orang lama besar namanya Syekh Fakhruddin Al-Arsabadi ini Syekh beneran ini gak saya luar saya saya tanggung pulang untuk sarung tapi sholat itu orang iso ditanya sama orang ya syekh dia minta hadihil karoma penjenengan kok sakit hebat terus nonton itu jalarannya nopo jawabannya dikhidmati ustadi karena khidmat saya pada guru saya pengabdian saya kepada guru saya manutnya orang murid budur alias budur yang model kayak sampean sama ngono tak gak pakai cerdas potongannya Ketoro kok prai yang cerdas karo gak yang menyatakan dipanggil sama kiainya sama gurunya. Eh, bener, eh, bener. dia, bener. Gue gue gue Sampai mana? Maaf, karena maaf sini? Mau ada ibu gede juga. Terus, ayo belok, Kemarin kalau ibu kiai ini, ini ngurusin diberi kecerdasan sampai yang paling cerdas ini. dia ngumpul belum di barat. Mulai dulu rusak. Iya ini belum nih wahyu. Untuk iya ini belum nih ketularan ini yang Satu para mahasiswa yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng. para mahasiswi yang ayu-ayu, baik yang guru maupun yang sebetulnya perlu dari merek mahasiswa mahasiswi berapa mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dirindukan oleh zikir bukan yang ahli pentil ahli wiridan adalah ahli kerjaan ini kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab pendikiawan sejati intellectual question emotional question dan spiritual question seperti itu aku maka dosen nah. murah banget. Nah. yang sakar kulit ngomong, Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab. Siapa ulil albab itu? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار isinya kurang kulina. Kalau kulina itu bahasa Indonesia apa? Biasa bahasa Indonesia apa? Biasa. Biasa, kulina. kulina. Nggak apa-apa. Bicara Bukan Kulina. Halo. Buat yang penting sama paham kalau sama teguh. Maka maaf kalau mungkin dalam menyampaikan ceramah kali ini saya pakai bahasa setengahnya. Ini boleh campuran yang penting mudah-mudahan bisa dipahami. Betul. Orang saya itu punya pengalaman pahit, punya tetangga orang Ambon. Bukan setiap komunikasi kalau bahasa Indonesia ya. Beliau ngomong pakai bahasa Indonesia waktu pagi hari lagi jalan-jalan ke rumah saya. Saya ditanya, Pak Kiai dari mana? Gitu. Pak Kiai mau kemana? Ya kan kita ditakoni ngomong karo pun sendiri ditakoni kok pakai bahasa Indonesia ya kudu ngimbangi yang coba pakai bahasa Indonesia. Nah, aku perlu itu, saya mau nerangkan. Ini apa apa yang romo itu mau nerangkan. Iya, iya, iya, iya bener kita itu punya teman di pesantren orang Madura dia kenal baik dengan saya waktu masih di pesantren orang Madura akrab kenal baik dengan saya terus pun udah pulang bikin dulu bahasa pesantren itu boyo mulai dulu pesantren dia ngeris boyo mulai boyo mulai Aku kenal batas di Aku suruh mulai Aku suruh mulai dan pemainnya boleh boleh boleh mencoba boleh coba boleh mencoba putih mencoba putih Yo, lagi mencoba pakai boleh yang coba ngomong-ngomong suami-suami jombang itu kalau bangun istrinya sekarang mama istri jombang suami juga apa jadi ada istri juga ngomong ke apa yang dalam pengajian istri malah acaranya kan jam loro berarti berdua menurut jam ini sih sampai di sini mesra domba apa mungkin orang yang ada apa mama jadi aku juga mama mau pengajian papa mama kami sekarang bapak ini yang ini masa mulai kenaikan sampai turunan gak ada apa-apa akhirnya saya jatuh ke tanah air tutur katanya bagus mencermin kalau kepribadiannya pun bagus kalau tutur katanya teratur cermin bahwa kepribadian dan kehidupannya juga teratur Halo tapi orang itu orang itu kalau tutur katanya semerawut biasanya begitu ya semerawut kalau tutur katanya jelek itu lambang bahwa kepribadiannya juga jelek saya sering kali sampaikan Wong itu nek kepribadiannya apa? Ngomong elek itu jane ya iso. Bisa aja dia ngomong jelek, tapi gak mau ngungkapin itu tidak mental iya ya namanya penting paham kan ya rasa orang bayar ya bodoh bayarnya malah yang itu bohong halo orang gue awang kalau kepribadiannya api ngomong elek itu iso tapi gak iso nah, ngarang wong ireng ngiru iso tapi ra tega kan jarang sahabat iku mana? nang ini kepribadiannya wah ireng tok nek gosong ya. paling gak ini orang juga orang juga mbo gosong ngarang wong ngomong ngomong iso aku ngomong tak tak Tapi kok dia badannya aku juga ini Nampak bayi ngomong Senawungi ini pengguna sekian kata-kata Masya Allah ya ini sungguh Maka bahas Ini mereka berbagian apa Mereka berbagian kayak enggak Kalau pengguna sekian kata-kata Hmm panas terus maka tutur kata yang baik itu Bukan menjadi barometer dari keimanan Maka ini minumlah Menjauh akhir Dan yakun khairu tutur kata yang baik tutur kata yang baik itu ucapan yang bermanfaat dan diperlukan saya tutur kata yang baik di sini artinya kabeh. Bareng iki ora telo. Ini baru nggak terang loro, iki rupanya bumi, rupanya apa? Rupanya kan yang gue baca ini. Jadi apa itu panas, mau nanti manat Jadi biru itu baru biasa. Ibu ini kayak iso untuk sana bahasa Inggris sangat tewa. Akhirnya ditonong gue transfer rupanya apa? montok. Mengkulitnya yang sama Bukan kok subhanallah Subhanallah Wong wong goblok itu juga Dan nanti kalau udah Pasar global Tidak menutup kemungkinan produk yang beredar di pasaran itu kan semuanya pakai bahasa Inggris semua Karena dari so bahasa Inggris kan gak bisa dipakai Nyolok barangnya kodoh tapi seji Betulnya kodoh rupanya bodoh Itu misalnya nggak bahasa Inggris kok Mau anak-anak gak bisa bedakno antaranya kalau udah motor kalau lenang peko Mungkin pakai loro kalau peko pengen nambah ini salah bukan putih bukan iru hal peko nyuber ya Halo. halo apalagi bahasa Arab kita sebagai muslim Wong Islam itu mereka ngerti bahasa Arab meskipun secara global itu hubungan berbau orang Jawa sih taruh hubungannya Bahasa Arab itu bahasa agama, bahasa Al-Quran. Bahkan bahasa surga, bahasa ahli surga itu bahasa Arab. ahli jannah ala lugatin wahidah, lugatin Arabiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Ahli surga itu pakai satu bahasa, bahasa Arab. Nah, ada nar lugatin di dunia. Kalau ahli neraka, ini nanti selesai jam berapa? Kalau neraka, neraka itu pakai bahasa masing-masing ketika di dunia. Wong Inggris belum neraka, aku bahasa Inggris. Wong Amerika mlebu neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Jombang mlebu neraka nganggo bahasa Jepang. Wong Bojonegoro mlebu swarga nganggo bahasa Arab. Iya. Mulane sampean kok gak iso bahasa Arab. Meneh nang swarga, tapi ya sido, sido bukan ora mau. Yo neng suarpe yang ngamun soalnya. Gue mau ngopo-ngopo nganggo bahasa Jadi kok kepengen kepingin semoga malaikat. Ya malaikat gede dan gede. Malaikat ambilkan aku semangka. Ngono. Oh, iya. Nek kan orang itu bersama dia dia ngomong. Masuk malaikat kan pengen eh, semoga apa? <laughs> Bersentara malaikat istil iya, semangka. Hei. Apa kamu tel-tel? Malaikat orang dulu. Ini ngano, kaya wong beda anyaran. Kepengin ngene, kepengin ngene ra iso ngomong. Ono wis bari ora wani ngapa-ngapakno kowe, Mas. Ora iso ngomong. Wis ngawang. Lah iki bahane ora terus mlebu ya. Quran hadis pedoman kita dalam beragama lebih-lebih kalau Nahdlatul Ulama tambah ismat dan kias yang sekarang merawaskan itu merawaskan ada aliran yang nggak mau hadis Quran tok tok itu pun semua amur dari akhirnya ini ya iya. dan banyak mahasiswa-mahasiswa juga sih yang dicuci otaknya dengan aliran-aliran yang tanpa bisa berdiri kadang-kadang itu melebar Pemusuhan alam Muhammad harus diantisipasi jadi lek tak tercantum nomornya Quran itu iya sudah dianggap ada sekarang seperti itu tuhan allah anjing tidak terdapat di dalam Al-Quran maka anjing halal dagingnya dimakan ya Allah alasannya bukan tercantum di Al-Quran hanya empat itu yang haram itu yang dicantumkan dalam Al-Quran. Andai kan haram, pasti dicantumkan Allah dalam Quran. Ini nggak dicantumkan, masa Allah lupa dirimu? Enggak dicantumkan, ya. masa bisa ulangi? Subhanallah. Nah saya ditanya terus nikah ini gimana? Gampang. Parah nih wong awak ngebolo. Saya tadi berbahasa dalam dalam, Soalnya dari media yang halal, dari media yang rasa sudah ngebolo. quran itu hanya dianggap sebuah antitesa bukan mukjizat terus menurut majalah biasa mereka mencontohkan karena Al-Quran turunnya di Arab maka yang dipakai contoh ya sekitar Arab ngono lain? Eh. apakah yang ila ini ibli kayfa khuliqat Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta yang dipakai contoh karena turunnya di Arab dan hewan Arab itu unta. Ini ada yang beranggur di Australia menurut mereka contohnya apalah yang guna ilal kanuri Ini Dan dunia sebagai jodoh apalah yang guna ilal perbeti walau Bisa Dan Akhir-akhir ini aku mau ngambil. Sholat oleh pakai terjemah ya, Kan itu ngawur-ngawur Ketua begini Subhanallah Jadi kalau takbiratul ihramnya bukan Allah Akbar Itu terjemah Allah Maha Besar Ngimami juga gitu Bukan bismillah alhamdulillah kan Pakai terjemah Dengan menyebut nama Allah Allah Bismillah Allah Bismillah Allah Allah Allah Bismillah kita nggak ngerti yang kita baca itu apa tarotnya jadi ya suka kaget sholat orang benar kenapa? nggak ngerti akhirnya sholat itu wow dan semua bohong gak perlu untuk jadi jadi goblok kata-kata semua namanya Nomor gak ngerti Allah Akbar kabirus Ngawur pikiran tekan bindi Alhamdulillah kabirus Masa-masa ya Loh Padahal andaikan kita ngerti, subhanallah, baru pada tingkatan Allahu Akbar. Ini subhanallah. Yang akbar hanya Allah. Selain Allah, Asyur Allah Kecil semua. Termasuk kita. Akhirnya awak ini nggak sombong. Dulu dari sholat tapi dan akhir kibri salah satu rahasia di bukannya sholat adalah untuk mencegah dari kesombongan. Maka memperbanyak itu harus benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ini pentingnya ilmu nanti di sini, kaitannya di situ. Baru tak orang saja itu harus benar membacanya. Nanti salah baca, salah arti, secara syarat nanti tidak sah. Allahu Akbar. Ini motto itu benar. Bapak, Ibu, mahasiswa mahasiswi yang saya hormati Rasulullah Ketika kita salah membaca takbiratul ihram, padahal takbiratul ihram salah satu rukunnya sholat. Kalau sholat meninggalkan rukun, otomatis sholatnya nggak sah. Sholat meninggal pakai takbiratul ihram, sholatnya nggak sah. Atau pakai takbiratul ihram tapi takbiratul takbiratul ihramnya salah. Takbiratul ihramnya nggak sah, otomatis sholatnya juga enggak hmm, nyawa itu dong, yang semangat. Nah, jenengan semangat, aku yang semangat. Tapi yang jenengan jenengan loyo, aku yang patut loyo. Aku kan tergantung kamu saya. Kalau kamu oke, aku juga oke. Misalnya, misalnya kita baca Rasulullah Allahu Akbar. Ini salah habis ada alitnya kepanjangan ini ah, harus gak kepanasan oh, enak kondisinya ini bayang-bayang surga itu diperintah untuk diciptakan di bumi Bagaimana supaya kondisinya kita nggak lapar, nggak haus, nggak sampai telanjang? Bagaimana supaya enak? Sandang, pangan, papan. Bedanya kalau di surga semuanya sudah disediakan Allah, kalau di dunia manusia diperintah untuk ikhtiar, ditolong usaha lebih. Understand? Yeah. Astaga. Tak terlalu singkat menulis paham, Alhamdulillah. Wow. Seakan-akan, seakan-akan ini koyok-koyok Saya lebih senang pakai seakan-akan bukan seolah-olah. Kalau seolah-olah itu pikiranmu mesti tekan gadokan. seolah olah Allah mengatakan kepada manusia, Allah berfirman kepada manusia gini, Hai manusia, ini yang hadiri manusia apa enggak sih? Kok diem? Hai manusia? Yang manusia masih seperempat. Kurang kompak. Hai manusia? Ini enggak kudu ngono. Malah mantas maca Quran ya ayuhan nas, hai manusia, hai juga ya Allah. Aku ciptakan bumi, langit, jagat raya seisinya ini untuk kamu. Kata Allah, maka aturlah, makmurkanlah. Kalau kamu kedinginan, ya buat pakaian, dirikan pabrik tekstil. Jangan berharap aku yang membuatkan pabrik untukmu upayamu piye kalau tak tak si barangnya, ono kain ono kapas ono kulitnya yang nembok Jangan berharap aku yang mendirikan pabrik tekstil untukmu. Usaha oh. Kalau kamu kepanasan atau kehujanan, sementara tak nih gua. Kamu bisa berteduh di situ. Kepingin keadaan yang lebih baik buat rumah. Lengkap dengan sarana dan prasarananya. Itu banyak tak nih kalau lemah kena gawe botol, ono besi kena gawe. Ono pasir kena gawe besi, ono digawe ono watu kena digawe semen. Kalau kamu ingin menempuh perjalanan sementara tak berkali dirimu dengan kaki, laku wong, lo cepet layu kepengen lo cepet numpak jalan. kepengen cepet mana gawe sepeda. kepengen lo cepet mana gawe motor. kepengen cepet mana bikin mobil. kepengen lebih cepet ciptakan pesawat. Jangan berharap aku yang nyediain pesawat. Utakmu gawian, itu tak kayak model hidayah, tak kayak model berupa otak, akal kan pikiran. Makanya kamu beda dengan kewan. Kalau kewan nanti mau nunut, nggak dikasih akal pikiran. Makanya buang kok gak belum mikir ini pun karo kewan. Halo. Jadi alam raya ini adalah laboratorium Allah untuk kepentingan manusia guna meningkatkan efek banyak lambang-lambang yang diciptakan Allah untuk kita dalam menemukan menemukan ya menemukan penemuan saya itu pada ubi rambat nanti ubi rambat boleh telo itu itu sih ui lo ui ui itu ui teh melungker melungker kayak sekok ya ui, ui. Ini wong terus bodongnya kalau pete. itu pohonnya melungker-melungker seperti pir baja yang digunakan manusia sekarang. Jadi sepeda motor, mobil, kuwabe lah pakai sekop. Iku wis dikai ilmu karo Gusti Allah, dikai contoh karo Gusti Allah. Kuwi blungker-blungker-blungker-blungker turun-turun-turun-turun. Diinspirasi dari itu, ini kipas angin baling-baling udah dikasih contoh sama Allah apa? gua mau nih gua mau nih itu kalau udah besar tua akhirnya kan meletek begitu meletek kayak baling-baling kantong apa-apa diakai kantong itu dikasih contoh kalau besar Allah kamu Terus bebek bisa melakukan yang dibuat banyu. Uang mosok kalah karo bebek. naik bebek, bebek aja bisa jalan di atas air. Ya mau yuk itu bisa. Kalahnya piye? Gawe perahu. Mudah modern, mudah maju, kapal. Terus sistem yang dipakai sistem menyelam yang dipakai ikan itu betul-betul diterapkan dalam kapal selam. Bisa itu tuh kalau Gusti Allah terbang pakai radar Kalau itu nak terbang nggak radar karena orang kalau masih orang bengi tak teman ibu dia punya radar pesawat itu ibu eh terus terus mano mbak sama terus mano mbak mano itu apa mano sih gue lari burung yang punya sayap burung Gue sama harus baca itu orang orang burung minta pencet. Burung itu kalau terbang, iya. Begitu dia terbang, pasti kakinya dilipat ke belakang. Ditiru pesawat. Pesawat itu begitu take off. Nanti terang take off. Misalnya nama orang tahu Pak pesawat. begitu lepas landas pasti rodanya yang belakang dipakai tiru kok ini tuntutan kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu betapa kata ilmu dalam berbagai bentuknya di Al-Quran itu disebutkan sampai 854 kali kita prihatin akhir-akhir ini bahwa dulu Islam itu pernah jaya sekitar abad 8 sampai abad 11 ini Islam berdaya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim. Dulu, dulu, dulu Bien, Bien lawas sudah. Ada Jabir Ibnu Khayyam. Bapak ilmu kimia. Dulu bapak ilmu kimia. Ada Al-Kindi, penemu laboratorium. Itu sebenarnya orang Islam. Al-Kindi, bukan bapak Da Vinci, bukan. Penemu laboratorium untuk Al-Kindi Zakaria Al-Razi itu penemu penyakit cacar dan darah tinggi. Wong Islam. Kamu ini rumah nonton? Abu Qasim al-Zakrawi itu seorang ahli bedah yang reputasinya mengalahkan Coba yang ahli bedah yang terkenal. Hah? Dokter Baik itu yang sama ilmu kesehatan atau orang bingung. Embo. Belum lagi yang paling fenomenal Ibnu Sina. Nah, itu kenal. Nah, sih ya raja di rajanya dokter. Dulu kan beliau Ibnu Sina itu raja di rajanya dokter dan penemu berbagai macam ilmu. Penemu obat bius itu juga orang Islam, namanya Ibnu Abid. Tapi mau dari ulama biyen kan mau ketok. Akhirnya diakui ngomong dia. Penemu pendulum itu sebenarnya juga orang Islam. Tapi yang terkenal kan Galileo. Iya. Galileo Ya. Terus penemu hukum gravitasi niku bisa Newton. Iya. Wis ngomong yo wae Bang Kak ya. Itu sebenarnya beliau dapat ilmu hukum gravitasi itu ketika jalan-jalan di kebun apel kan kalau ceritanya begitu terus menikah anak gelis marah-marah moro-moro ya di depannya ada apel yang jatuh loh dia berpikir berarti bumi punya daya tarik ngono subhanallah sekarang kalau dulu kita punya kebanggaan ulama-ulama besar orang-orang cerdik Islam pernah jaya dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan seperti itu tapi sekarang subhanallah kita kadang prihatin prihatin jadi non muslim lho, wis iso tekan bulan. Rata-rata wis iso ibet-ibet bulan. Lah sing Islam ini apa ape riyo yo geger perkara jeneng bulan. Iya lho. Lah sing luar yo iso ibet-ibet bulan ya awak dhewe ki arep riyo yo geger perkara bulan. Ah, pesek orang ora kok ketemu mendung. paling banter yuk mbadok terang bulan Bukan meneng kita kadang malu kita malu sama orang Yahudi Yahudi sedunia itu populasinya tidak sampai 8 juta jiwa tidak sampai 10 juta kita yang 7,7 miliar nggak berdaya menghadapi yang cuma 8 juta sampai diejek sama orang Yahudi kata orang Yahudi kami hanya akan takut kepada orang-orang Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah bisa menyamai jamaah sholat jumahnya kapan kira-kira orang Islam jamaah sholat subuh foto kalau jamaah sholat jumah tunggu satu syawal iya kalau satu syawal itu bisa jamaah sholat subuh menyamai jamaah sholat jumah tapi masa aktifnya cuma satu hari. Lewat itu hangus. Sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bahkan Islam terbesar di dunia itu ya Indonesia. Iya, kita harus bangga dari bangsa Indonesia. Harus nasionalisme, patriotisme harus bangga. Tapi kalau terlalu sering-sering dibanggakan, akhirnya kita terlena. Coba sekarang kalau kita muhasabah, kalau kita introspeksi, kehormatan bangsa kita itu bertambah apa berkurang? Kita dengan bangsa lain itu kehormatannya bertambah apa berkurang? Gak usah adu lah, kita dengan negara kecil Malaysia itu kita sering dihormati atau sering dilecehkan? Hmm, ini sih apa kita yang menang? Ekonomi kalah, sosial kalah, budaya kalah, olahraga kalah. Yang menang apa? Nah, ya itu juara. Malu kita, malu benar malu. Kan Allah. Makanya kadang-kadang saya kritik juga, itu loh gara-garanya. Saya kritik juga kadang-kadang lah untuk kebangsaan kita Indonesia Raya harus kita junjung tinggi karena sing kurang pas menurut aku tapi itu pendapat pribadi untuk protes Indonesia tanah airku anakku padaraku terus aku lo salah disinilah aja Wong Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku kok terus di sana lah nondi Indonesia tanah airku Agung pangdaraku Di sana ada kesumaan Karena di sinilah aku berdiri Karena di sana sebenarnya yang kita banggakan malah yang di sana Kita nggak bangga dengan yang di sini Jadi kalau yang api-api itu punya yang di sana Bukan punya yang di sini Yang di sini yang jelek-jelek Coba ana kacang sing enak ya ditanam kacang Cina. Nongko sing enak ya nongko londo. Ujang. Wedhus api wedhus Australia. Pitik api ya pitik Bangkok. Di sana ana kunci kuat ya kunci Inggris. Nah, rumput kuat ya rumput Jepang. Wis kowe ngundi wae. Gula iki ya, gula Jawa dilewer kurek. ada seminar internasional. Halo? Seminar teknologi internasional. Masing-masing negara mengutus delegasi. ketinggalan Indonesia itu tampil. Dalam seminar itu masing-masing membanggakan negaranya masing-masing. Ngomong bangga negaranya. Amerika angkat bicara. Negara saya Amerika Serikat negara super power. Negara saya mampu bikin konstruksi bangunan gedung tingkat sampai 100 tingkat yang lain ah masa nggak harus coyok 100 juta teman berkilah di Amerika enggak 100 juta ya ke bawah sedikit lah 80 90 coba angkat bicara kalau negara saya teknologi maju negara saya mampu bikin pesawat dua kali dalam satu detik mampu muter 10 kali putar negara lain ah masa satu detik kamu terburu 10 berkilah lah dia Jepang ya enggak 10 kali ke bawah sedikit lah 7 8 kali giliran Indonesia kalau di negara saya ketok yang paling maju Dokter di negara saya itu kalau ada orang wanita yang hamil tua mau melahirkan, itu dokter bisa mengeluarkan bayinya dari user. Tengah udel. iya mereka kaget. Ah masa bisa mengeluarkan bayi dari udel? Di Indonesia berkilah, ya nggak dari user ke bawah sedikit lah. Maka Allah, terus sering tampilkan itu. Kita mayoritas Islam tapi konsolidasi budaya kita kalah. Objek-objek wisata yang ada di kita itu kan bukan milik kita, tak pakai duit prasasti, tak pakai duit peninggalan. Lama lama kalau butuh rame butuh bayi wong Islam. Prambanan Pokoknya sing rame-rame dikunjungi wisatawan Bali rame butuh bayi wong Islam. Ya India negaranya Tuan Takur <laughs> Itu mayoritas penduduknya hidup Buddha, tapi objek wisata di sana rata-rata milik orang Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Spanyol itu negara Islami. Spanyol itu kan gak reposo itu ngetan. Wong ngetan, terus orang beca paling 10 tahun bukan banyak. itu halo mayoritasnya Nasrani tapi 80% objek wisata di sana milik orang Islam ya Alhamdulillah kita mulai ada wisata religi Wali Solo mulai rame Tuban kalau Sunan donan tapi sih rame alun-alun kalau bom wayah kol yo wayah kol kok bengi Allah berlipat tunggunya pantai iki suwake lanang wedok panu-panu di sebelah <laughs> Lamongan punya Sunan Derajat, tapi Derajat jauh kalau ramai dibanding ini. itu. Sehingga Mas misalnya sama ke luar negeri tanya orang luar negeri, where are you from, Mister? Bapak dari mana? Ngomong, I am from Indonesia. Saya kan dari Indonesia. Oh, from Indonesia langsung. Bali is good. Kaget dong, Indonesia. Bali is good. Paling hebat, luar biasa. Kita mau mengangkat Islam dengan mengatakan, but nampel mustu is good. Oh, masih apa lebih hebat. Dene kaget, penasaran takon. Orang semua hidup itu kembali. wer ngambil musko. Di mana mesti ngambil? ku jawab, di Surabaya. Di Surabaya. Dene ku Surabaya langsung komentar, Surabaya. Bodi, isu. pinter mana Lali jenisnya lali. nah saya itu harus kadung lali, biasanya orang ya jadi makanya aku ngomong tawang satu profesor wong pinter nek gak pinter gak kira jadi profesor ternyata master IQ Indonesia itu menempati ranking 154 dunia S3 kita itu terendah keempat ranking 4 dari bawah Sambino tepuk tangan untuk Indonesia Paling di gitu, dokter itu Israel. Makanya kalau kita ditanya Amerika Serikat wani kalau Israel kalau kita ditanya Coba Israel musuh negara di Amerika selalu berada di belakang. Jadi begini kenapa? Karena produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grand makernya orang Israel. Tenaga otaknya itu orang Israel. Nah, Israel itu dia dibelanya. Lalu Israel itu setiap satu juta penduduknya 12.600 ribu dokter coba nah ini Amerika cuma 6.500an dokter dari setiap satu juta penduduk Jepang 7.000, Jerman 5.000 India negara terbelakang, negara miskin, mata uangnya nilainya juga rendah, nilai tukar mata uangnya rendah hobinya mau nyanyi bro jadi dia hobinya mau nyanyi kan belum dapat yang nonton film ini nyanyi ke di sini pacaran nyanyi bal nyanyi mana nyanyi abus jotosa ngisin ini kalau nyanyi begini Rupa iwai Luma iwai Bujuni dewe Kucek kucek kotani Tapi subhanallah dia itu. Iya. Ternyata setiap satu juta penduduk 3.500 nya adalah dokter. Oh, 500 dokter dari setiap satu juta penduduk. Indonesia satu juta penduduk dokternya 62. Disyukuri. Ini ini aja yang 50% dapat gelar dokter karena kuliah, mereka sekolah. Yang 50% aspal, asli tapi Pengkualitas sekolah buku akeh iya dan yang sekarang lagi fenomenal yang subur radhiyallahu anhu Gila semua itu, juga Hah? Biasanya anak-anak kan juga. Hebat, kalau yang berubah. Apa tidak kenal mas Ari bahwa Rasulullah Gus tak menunggu apa tidak kenal? Berpolis mati, nyumbang. Tapi kok mau karo Konari, nyumbang kado api kado gelem nyumbang, kadung elek. Bisa koro. Nyumbang jam 12 nyonyok dulu di samping itu ngomong terlambat justru karena terlambat itu mestinya ya waktunya sebentar ilmu saja ini mestinya satunya nanti akhlak tapi karena waktunya tidak terbatas mohon maaf Mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nah, sini dikai santai, soalnya ngaji saya ini nggak terlalu makan nggak kalau dosen yang makan pengen, gitu. nyantai. Tentu gitu. saja banyak kesilapan, tentu saja banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi generasi yang berkarakter ulil alfa. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Jadi yang diharapkan dalam Islam siapa mereka tiga kriterianya tadi satu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim Orang-orang yang senantiasa berpikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya sensitif, yang kedua selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Rasionya juga dimaksimalkan Ahli berpikir Dan yang ketiga Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar Berdoa dan beristighfar Berarti Generasi oleh Allah harapan itu adalah yang ahli pikir, ahli pikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Atine tertek, putek, lantek, tangani yo ya ngerti pinter tur yo ya prigel sregep mikir pinter mikir yo ya belum dangil belum malir belum nyupir belum jalan menir nanti musuh wangin lintir mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. kelebihan jasa dianya terpadu. Raga, rasa, rasio menyatu. Jadi yo oh, pinter olah raga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Angel ya kata-kata ini. Memang ya lah. maksudnya kata-katanya yang larang. Itu yang kita harapkan. Dan insya Allah setikes semua ikatan pendidikan mus medika yoyo ikatan pendidikan medika coba yoyo Insan Inna Allah la yang dulu ila suarikum wa la ila ajladikum Walakin yang dulu ila kurubikum Yang dinilai Allah bukan jasadmu tapi hatimu Yang dinilai Allah bukan omongannya tapi hatinya Meskipun omongannya ngomong ikatan tapi hatinya ngomong insan tahu? Insan cendekiawan Mesir ya. Ternyata sampean yang berhargai no. Subhanallah. Oh, ya. Mudah-mudahan semuanya betul-betul bisa menjadi ulil albab yang diharapkan. Sehingga bisa mencapai kehidupan yang di dunia hasanah wabul akhirati. Insya insyaallah ini materi kapan-kapan kalau diundang lagi ada kesempatan. Al-Fatihah.